شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال آه، قال فضيلة شيخنا أبي عمر الحجوري حفظه الله والله يقول الحق وهو يهدي السبيل dan Allah berbicara dengan benar dan dia memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yaqulul haq menunjukkan apa? Allah Ta'ala punya sifat al-kalam, sifatul qaul. Allah Ta'ala bisa berbicara dan bicaranya itu pasti benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih jujur ucapannya daripada Allah? Al-haq itu adalah apa? Muwafaqatu muwafaqatu al-waqi. Itu makna al-haq Muwafaqatu al-khabar al-waqi. Khabar sesuai dengan kenyataan. Itu makna al-haqq. Atau makna yang lain dari al haqq adalah syai'un sabit, sesuatu yang telah pasti. Itu namanya haqq. Kemudian yang kedua adalah sifatul hidayah, yahdi as-sabil. Qalu wa dan Allah menyeru dengan suara. Jadi Allah Ta'ala punya suara. Tetapi nah, tentunya tidak seperti apa suara yang sanggup kita bayangkan dan sebagainya. Makanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam bisa mendengar firman Allah Ta'ala. Qala ta'ala wa nadainahu min janibit turil aiman. Najaina Seruan. Menunjukkan apa? Ini adalah panggilan dari jauh. Setelah dekat apa? Wa qarrabnahu najiyah. Dan kami dekatkan dia dan kami ajak dia berbisik-bisik. Di dalam ayat yang lain. Najainah, kami seru dia menunjukkan Allah Ta'ala punya sifat munajah Dan munajah ini adalah sifatul qaul. Menunjukkan Allah Ta'ala punya sifat apa? Kalam, bisa berbicara. Karena seruan itu adalah bagian dari pembicaraan. minjani bitur, dari sisi gunung. Gunung yang ma'ruf itu, gunung Sinai. <clears throat> Al-Aiman, dari sebelah kanan. Jadi bukan di tengah-tengah gunung, persis tetapi di sebelah kanannya di sebuah lembah yang disucikan namanya apa tua dilwa dilmokot tua dan suara itu muncul dari apa dari arah sebatang pokok tapi tidak seperti yang diucapkan oleh orang-orang Mu'tazilah bahwasanya Allah taala pun tidak memiliki sifat pembicaraan tetapi Allah mencipta mencipta suatu pembicaraan diletakkan di mana di sebatang pohon batang pokok atau di udara. Kita katakan ini keliru. Ini sifat Allah bukanlah makhluk, tapi Allah yang berbicara. <coughs> Hanya saja terserah Allah meletakkan eh, melalui apa? Menyampaikan suara itu melalui udara ataukah melalui pokok atau melalui yang lain-lain sekehendak Dia. Seperti eh, corong eh, apa? Contoh mudahnya adalah seperti yang dijelaskan oleh para ulama Masalah apa ini loudspeaker ini, pengeras suara ini? Bolehkah kita katakan dia ini yang berbicara, si pengeras suaranya ini? Tidak. Ini sekedar apa? Sekedar penyampai. Tetapi tetap dikatakan yang berbicara adalah ya khotibnya atau barangkali si muhabirnya yang sedang ceramah atau si pengajarnya dan sebagainya. Jadi yang berbicara itu bukan pokok. Makanya tidak mungkin dikatakan Tokoh itu yang mengatakan innani anallah. Sesungguhnya aku itulah Allah. Ketika ketika apa Nabi Musa sampai di situ, kemudian mendengar suara Allah Taala dari sebatang pokok itu. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada sembahan yang benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Bukan berarti pokok yang mengucapkan itu. Itu namanya syirik justru. Pokok mengucapkan semacam itu. Tidak disembah tapi dia hanya sekedar penyampai perantara hmm. sesuai dengan kehendak Allah seperti lo speaker ini seperti telepon juga tidak akan kita katakan kamu tadi bicara dengan siapa oh dengan handphone enggak bicara dengan mungkin siapa yang mengajak kita bicara di handphone tersebut kemudian wa innal qur'ana kalamullah dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalamullah. Iya, dia bukan makhluk Tetapi dia kalamullah. Sementara kalam itu adalah sifat. Sifat itu bukan makhluk. Sifat Allah itu bukan makhluk. Tetapi dia adalah makna yang ada di zatnya Allah Ta'ala. Itu bukan makhluk. Minhu bada. Ini ada dua bacaan. Sama-sama datang dari salah. Boleh bada'a, boleh bada. Kalau bada seperti yang disebutkan di sini artinya adalah zoharo muncul. Dari Allah lah kalam itu muncul. Memang Allah yang berbicara, berfirman. Kalau bada'a artinya memulai, memang Allah Ta'ala memulai kalam itu datang dari Allah, bukan dari yang lain. Bila kaifiyah, tanpa kita ketahui bagaimananya. Maksudnya bila kaifiyah, yaitu kita tidak tahu dan kita tidak menggambarkan kaulan sebagai apa? Sebagai kaul itu adalah berupa kaul, bukan semata-mata apa? Bukan semata-mata kitab seperti yang diyakini sebagian Asy'ariyah bahwasanya Jibril itu bukan mendengar kalam dari Allah tetapi dia membaca Al-Qur'an yang ada di yang ada di mana? Yang ada di Baitul Izzah. Salah, tetapi apa Jibril datang langsung dari Allah taala ketika menyampaikan ayat-ayat itu hanya saja ayat-ayat tersebut sesuai dengan yang di Baitul Izzah juga sesuai dengan yang tertulis di kitab induk di Lauhul Mahfud itu wa anzalahu ala rasulihi wahya dan Allah menurunkannya kepada rasulnya sebagai wahyu wahyu secara bahasa maknanya adalah ikhbarun bil khafa yaitu pengabaran secara rahasia itu namanya wahyu secara bahasa. Rahasia tiba-tiba Rasul sudah hafal surat ini atau ayat itu dan sebagainya. Jibril datang tanpa diketahui oleh orang lain. Dua, saddaqahul mu'minuna ala zalika haqqa. Dan kaum mukminin membenarkan itu. Bahwasanya itu wahyu dari Allah, bukan bikinan Rasulullah, bukan pengajaran dari sebagian orang Nasoro seperti yang dituduhkan. Tetapi ini memang benar, benar datang dari Allah, datang dari kalamullah hakon. Wa ayqanu dan mereka merasa yakin annahu kalamullah ta'ala bil haqiqah. Mereka yakin bahwasanya itu adalah kalamullah secara hakiki. Laisa makhluk dan ini bukan ciptaan Allah, tetapi Allah yang berbicara, bukan ciptaan. Kakalamil bariyah seperti ucapan para makhluk, bukan. Faman faman sami'ahu ini sebenarnya kalam siapa sih? Yang dinukil oleh Syekh Abu Amr ini, ini kalam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, murid dari Muzani. Faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashar. Barang siapa mendengar kalamullah, dan dia mengira bahwasanya itu adalah ucapan manusia, faqad kafar, maka dia telah kafir. Waqad zammahullahu wa Dan Allah telah mencela dia. Wa dan menjelekkan dia. Wa au'adahu bisaqar. Dan me, dan mengancam dia dengan neraka sakor. Api neraka dikatakan sakor karena dia itu menyala-nyala. Apinya itu menjilat-jilat. Lidah apinya itu tinggi naik ke atas. Dikatakan safar. Hai suqala ta'ala yang mana Allah Ta'ala berfirman, Sa'uslihi safar. Aku akan memasukkan dia dan membakar dia ke dalam neraka safar. Ini dia ini siapa? Siapa dia yang turun yang menyebabkan turunnya ayat di dalam Al-Mudathir ini? Dia adalah Al-Walid ibnul Mughirah Al-Makhzumi. Dia ahli syair, ahli bahasa, ahli berbagai macam ilmu pengetahuan. Dan dia hampir-hampir masuk Islam. Ketika dia berjumpa dengan Rasulullah, kemudian menyampaikan beberapa syubhat, kemudian dijawab oleh Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya dia datang kepada kaumnya, wahai kaum, aku itu sudah paham benar tentang kalimat-kalimat sihir. Dan ini bukan sihir. Dan aku juga benar-benar telah apa? Mendengar kalimat para penyair dan ini bukan syair. Dan aku tahu bahwasanya ini adalah kalimat yang benar, maka hendaknya kalian beriman kepada Muhammad agar kalian beruntung. Kemudian mereka mengatakan Muhammad telah menipu kamu dan Muhammad telah memberi kamu roti. Lucu di situ kalimatnya. Dan kami tidak terima kamu semacam itu. Akhirnya dia bilang, kasih aku waktu. Maka dia dikasih waktu, dia masuk rumah, kemudian dia ber berpikir. Suma, eh, ya, yang yang di surat Al-Mudathir itu. Karena terlupakan awal-awal kisahnya itu di dalam ayat tersebut. Summa nadhara summa abasa wa basa summa astakbar summa adbara wa astakbar wa qala in hadha illa qaulul bashar in hadha illa sihru yu'sar in hadha illa qaulul bashar itu maksudnya yaitu dia berpikir kemudian berpaling kemudian berpikir lagi dan menetapkan. Maka celaka dia bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia mengatakan in hadza illa sihru yu'tar. Ini hanyalah sihir yang diajarkan. Rasulullah itu diajari oleh orang lain tentang masalah sihir. Kemudian mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Tidak ada perkara ini kecuali apa? ucapan manusia. Ini Al-Walid Ibnu Al-Mughirah Al-Mahzumi. Falamma aw'adallahu bisaqar manakala Allah mengancam dengan neraka sakor liman qala in hada illa qaulul bashar bagi orang yang mengucapkan tidaklah ini kecuali ucapan manusia alimna wa ayqanna kami tahu dan kami yakin annahu qaulu khaliqil bashar bahwasanya itu adalah ucapan pencipta manusia wala yushbihu qaulal bashar dan tidak menyerupai ucapan manusia <clears throat> ini menunjukkan apa barang siapa meyakini kalau eh, kalamullah atau Al-Quran itu adalah makhluk, berarti dia apa? Menyerupakan diri dengan Al-Walid bin Mughirah. Sehingga dia terancam dengan neraka sakor juga. Ini bantahan Allah terhadap orang yang mengatakan Al-Quran itu ucapan manusia. Bahkan dia adalah kalamullah. Wal Quran kalamullahu biharf dan Al-Quran itu adalah kalamullah dengan huruf. Dia punya huruf walan taqra'a bi harfin minhu illa a'taita uh, oh, illa u'tita dan tidaklah engkau membaca satu huruf saja di dalam Al-Qur'an kecuali engkau akan diberi pahala darinya satu huruf berapa kebaikan <coughs> Sepuluh kebaikan berarti alif lam mim berapa kebaikan 30 iya 30 Masya Allah padahal puluh wallahu ahad berapa berapa huruf Wah kita kalau menghitung berapa puluh huruf itu Padahal tinggal dikalikan 10 lagi. Menunjukkan pahala memang luar biasa banyak membaca Al-Quran. Maka hendaknya setiap hari kita sempatkan untuk membaca Al-Quran. Sebanyak-banyaknya barokah umur. Nanti jadi barokah umur. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Al-Quran itu adalah huruf. Berarti kalamullah itu memang ada hurufnya. Selain juga ada suaranya. disebutkan di sini rawahu Muslim dengan nomor ini 806 dari hadis Ibni Abbas. Ini terkait dengan kisah apa? Terkait dengan dengan kisah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan apa? Dengan tujuh huruf. Maksudnya bagaimana itu? Yaitu tujuh qiraah, bukan qiraah yang ini tetapi apa? Qiraah yang dulu-dulu. Ada qiraah Ubay bin Ka'ab, ada juga qiraah Hisham bin Hakim bin Hizam dan juga qiraah Eh, siapa itu Aisyah dan yang lain-lain itu. Adapun yang sekarang semuanya sebenarnya adalah satu kiroah. Kiroahnya siapa? Kiroah Zaid bin Sabit. Oh yang sekarang? Iya yang sekarang ini sebenarnya satu kiroah saja. Hanya saja cara itunya apa? Cara membacanya berbeda-beda, tetapi asal hurufnya sama. Yang lain? Kalau yang lain-lain agak berbeda. Seperti contohnya adalah hal yang duruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalim minal minal ghamami wal malaikah. Dalam kiroah yang lain apa? wal malaikatu fil ghamam dibalik itu itu contohnya ataupun yang sekarang tujuh kira ini semuanya hurufnya sama cuma cara membaca harokatnya yang agak berbeda atau terkadang dikasih apa isba yang semula alif jadi apa menjadi ya tetapi pada asalnya sama garis-garisnya sama yang lain masih ada lagi yang lain semuanya sudah di sudah dihapus sebagaimana ketentuan dari Allah Taala dihapus oleh oleh Utsman bin Affan karena ketika peperangan besar di Azerbaijan kaum muslimin melawan orang kufar sementara kaum muslimin di zaman itu nggak seperti sekarang tentaranya itu rajin baca Quran hmm. hebat-hebat dalam membaca Al-Quran ternyata apa masing-masing sesuai dengan yang diajarkan oleh syekhnya kiroa ahli Syam beda dengan kiroa ahli Irak hampir mereka berkelahi dan berperang saling mengkafirkan ini yang diajarkan oleh Ibnu Mas'ud seperti ini dia datang dari Rasulullah Rasulullah dari Jibril dari Allah. yang ini mengatakan, ini qiraah siapa? Ubay bin Ka'ab, begini, begini, begini. Yang ini mengatakan, ini qiraah Zaid bin Sabit. Sementara dia mengingkari yang ini, ini ingkari yang ini. Mereka mengatakan yang mengingkari Quran berarti kafir. Hampir mereka bunuh. Langsung Hudzaifah ibnu Yaman naik kuda berangkat dengan cepat kembali ke Madinah mengatakan ya Amirul Mukminin adrik ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla an yataqatalu Wahai Amirul Mukminin, segera susul umat Muhammad sebelum mereka baku bunuh tentang kasus ini Al-Qur'an. Maka apa? Maka Utsman bin Affan e, meminta kepada siapa? Meminta kepada e, Hafsah untuk untuk menyerahkan mushaf yang dulu ditulis di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian apa? Menyuruh siapa ini? Menyuruh Zaid bin Thabit untuk untuk menyatukan seluruh kiroah dengan kiroah yang terakhir, ardul akhir sebelum wafatnya Rasulullah. Karena itu yang muktamad. Sementara kiroah yang lain terkadang apa? Itu mansuh dengan kiroah yang setelahnya. Hmm. Maka yang paling benar adalah yang kiroah terakhir, yaitu kiroahnya siapa? Zaid bin Sabit. Maka itu adalah jasa besar Utsman bin Affan agar umat itu tidak terpecah belah. Hmm. Ya. Kiroah Zaid bin Sabit ini maknanya satu di antara tujuh kiroah itu muncul. Iya. Iya. Dan itu yang terakhir sebelum wafatnya Rasulullah. Ini yang sekarang diabadikan sampai sekarang itu qiraah Zaid bin Sabit oh. dan diresmikan oleh ya, Musaf Utsmani diresmikan oleh Utsman bin Affan. Kemudian dipecah lagi berapa? Dipecah lagi tujuh. Nah setelah itu beliau menyuruh untuk apa? Untuk para nusah, para penulis menulis menyalin persis seperti itu kemudian disebar ke seluruh negeri. Hmm. Ternyata apa masing-masing di sana kuraknya membaca sesuai dengan yang dipahami bahwasanya seperti ini adalah imalat yang lain mengatakan ini bukan imalat dan sebagainya sesuai dengan sesuai dengan apa itu pemahaman kabilah-kabilah arabia tetapi maknanya sama kata Syekhul Islam kiroah yang sekarang ini walaupun cara membacanya berbeda tetapi tidak apa tidak saling menafikan beda dengan dulu-dulu jadi ini semuanya maknanya bisa dibilang sama Ini baru satu kiraah yang tujuh itu. Bisa jadi dua, dua, dua puluh satu. Apanya? Dua puluh satu kiraah. Kalau kalau yang kiraah kiraah adalah tujuh. Yang yang tiga itu menyusul kiraah dari beberapa apa beberapa beberapa kiraah yang ahad. Adapun yang dua berikutnya yaitu dua belas kiraah istilahnya kalau total yang dua itu syadah yang di bawahnya lagi lebih apa lebih sudut lagi dan dari situ nanti akan muncul apa muncul keanehan seperti teroannya Ibnu Abbas yang apa itu waladina yutawwakun kalau yang ma'ruf yutifun yutawwakunahu ini malah jadi maknanya jadi berubah sehingga timbul khilaf tentang masalah puasa itu makanya yang benar adalah yang diresmikan oleh Utsman dan manakala Allah Subhanahu wa taala kita kita dapat Allah Taala berfirman Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ternyata yang dijaga adalah ini menunjukkan bahwasanya memang inilah yang Allah Taala inginkan dan inilah yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Memang ini dengan susunan yang semacam ini. Itu yang dijaga sampai hari kiamat walaupun orang-orang Rafidhah tidak tidak ridho. Tayyib. Dan ada juga dalil-dalil yang lain tentang masalah apa? Tentang masalah Al-Quran itu berupa huruf-huruf seperti hadisnya Ibnu Ibnu Mas'ud yang ma'ruf itu. Walam akul alif lam E, salah satu e, apa? harfun, walakin alif harf, walam harf, wa mim harf. Kemudian wa katabat Taurah dan Allah menulis Taurat. Dan datang di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan lain-lain, Taurat itu ditulis langsung oleh Allah dengan tangan dia. Bagaimana di dalam eh, Sahih Ibnu Khuzaimah bahkan di dalam riwayat-riwayat yang lain yang sahih pula. Ditulis di lauhul mah, eh, apa di lauh di lembaran-lembaran dari kayu itu. Wa qala ta'ala sanaktubu ma qalu. Kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan. Ini bukan lagi pembahasan masalah Al-Qur'an, tetapi pembahasan apa? sifat kita kitabah. <clears throat> Kata Taurah menunjukkan Allah Ta'ala punya sifat kita kitabah. Kemudian yang berikutnya juga sama. Sanak tubuh makalu. Punya sifat kita kitabah. Tetapi kalau yang terakhir ini pembahasannya apa? Mencatat amalan. Bukan mencatat eh, ayat-ayat e, dan sebagainya. Tetapi mencatat amalan. Waqal wa katabna lahu fil awahi min kulli Ya ini kembali kepada pencatatan Taurat dan kami telah menulis untuk Musa di dalam alwah, yaitu <clears throat> kayu-kayu tersebut, papan-papan tersebut, mingkuli syai' segala pelajaran. Bukan berarti maksudnya adalah apa seluruh yang ada di alam semesta ditulis di situ, bukan. Tetapi segala syariat yang diperlukan oleh Bani Israel di waktu itu. Tapi ternyata Bani Israel tidak puas, akhirnya Taurat dirubah lagi oleh tangan-tangan mereka sendiri. Naudzubillah. Wa khatta li Musa Taurah biyadih. Ini yang kita inginkan. Bahkan ini memang hadis Abi Hurairah riwayatkan Imam Muslim tentang kisah apa itu? Perdebatan antara Nabi Musa dengan Nabi Nabi Adam. Allah menulis khotob. Ini menunjukkan Allah Ta'ala punya sifat al-khotob. Menulis dengan tangan. Menulis Taurat dengan eh, untuk Musa dengan tangannya. qala walahul kibriya'u fis samawati wal ardh dan Allah memiliki kebesaran di langit dan di bumi. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan apa itu? Maka itu samawati yatafattorna min fauqihin. Hampir-hampir langit itu pecah di sebelah atasnya. Memang berat sekali. Merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Padahal jarak antara langit ketujuh ke aras masih jauh sekali. Tapi langit bagian atas pun hampir-hampir pecah dengan kebesaran Allah Ta'ala. Bagaimana kalau kita yang kenal langsung? Alhamdulillah Makanya hikmah dari Allah untuk apa? Dia menutupi dirinya. Ini menunjukkan sifat apa? Kibria untuk Allah Ta'ala. Apakah ini sudah lewat pembahasan masalah kibria? Sudah. Al-izzu izari wal kibria uridai. Itu sudah dibahas. Adapun orang yang justru ingin menyombongkan diri di muka bumi, ingin menyaingi Allah di dalam masalah sifat yang khusus ini, maka dia akan disiksa di antara bentuk siksaannya adalah apa? Yaitu dia nanti akan dibolak-balikkan di alam kuburnya. Ah sudah mati, nggak akan sakit dong. Di alam kubur dia hidup. <clears throat> Inna rojula layam si wahwa yataat wa cibuhu eh, wa cibuhu ridauhu au eh, hullatuhu fama zala zalu ila yaumil qiyamah fama zala yatazalzalu bihil ardu ila yaumil qiyamah Sesungguhnya ada seseorang yang dia berjalan dan dia merasa kagum dengan kullah dia yaitu dengan pakaian dia dan terus kemudian Allah Ta'ala menenggelamkan dia ke dalam bumi dan terus menerus bumi itu membolak balik dia sampai hari kiamat ya sudah kepalanya pening bukan dalam keadaan mati dia di alam kubur hidup tentunya itu siksaan di alam kubur belum lagi siksaan di siksaan di hari kiamat nanti yuk syarul mutakabiruna yaumal kiamat ka'amsalid ala suratil ins nanti orang-orang yang sombong dia akan digiring pada hari kiamat seperti apa? Seperti semut-semut kecil yang wajahnya masih wajah manusia. Oh, tentunya kehinaan sekali. Ta'lahumul anyar wa ta'lahum wa ya'lahumu abdul. Mereka akan dikepung oleh api dan akan diliputi oleh kehinaan. Summa yusyaruna ila sijnin fi jahannam yusamma bula. Kemudian mereka akan digiring ke dalam penjara di jahanam yang namanya bula. Bula sesuai dengan namanya yaitu apa? Kebinasaan eh, apa? keputusasaan. Itu beberapa hukuman terhadap orang-orang yang sombong, menyombongkan diri. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yudnal mu'minu yaumal qiyamah min rabbih azza wa Orang mukmin pada hari kiamat nanti akan didekatkan kepada Robnya azza wa jalla hatta yadha'a alaihi kanafah sampai Allah meletakkan di atasnya itu penutup kanaf artinya hijab ini menunjukkan apa Allah Subhanahu wa taala memang Maha penyayang kepada orang mukmin. Ketika dia dihisab tidak dihadapan para makhluk yang lain, dia ditutupi. Kemudian apa? Kelanjutan dari ayat hadisnya itu, "Fayaqulu amil takadza wa kadza yauma Kamu melakukan demikian demikian pada hari demikian demikian dan seterusnya. <clears throat> hatta idza hatta idza dhanna annahu qad halak sampai ketika dia mengira dia akan binasa ternyata apa? Oh, dosaku banyak sekali Qala Allahu azza wa jal, "Qad satartu laka, qad satartu laka fid dunya wa ana aghfiruha halaka al-yaum." Aku di dunia menutupi dosamu itu. Maka pada hari ini aku akan mengampuni kamu. Ini menunjukkan apa? Sifat Allah al-idna, yaitu mendekatkan orang mukmin, mendekatkan orang yang dia kehendaki. Kemudian yang kedua apa? Sifat ini hatta yang doa. Sifat apa? Sifat di'ah dia jangan diartikan kehinaan, naudzubillah, tapi apa? Meletakkan, meletakkan apa yang dia inginkan di sini. Apakah kanaf di sini masuk dalam sifat yang dohir? Dia bukan sifat, tapi dia makhluk. Allah meletakkan suatu hijab kepada mukmin itu agar yang lain tidak melihat. Hijab ini makhluknya sebagai makhluk, tapi sifatnya adalah sifat yang bi'ah ini. Wa qala ta'ala yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Dan pada eh, pada hari itu Allah akan me, Allah akan menunaikan dengan sempurna kepada mereka dinahum. Apa ini din? Di sini al jaza. Din jangan diartikan agama tetapi jaza, balasan. Dinahumul haqq, balasan mereka yang benar. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Dan mereka mengetahui bahwasanya Allah itulah yang maha benar lagi maha menjelaskan. Kalau sekarang masih banyak yang mendustakan, <clears throat> tapi nanti dari di hari kiamat mereka baru tahu ternyata seluruh berita Allah dan ancaman Allah itu benar dan seluruh kabar gembira dari Allah itu benar dan sebagainya. Dan dia telah menjelaskan hanya saja banyak orang yang lalai. Maka di dalam surat Qaf Allah Taala berfirman apa? Qad tafil fi ghaflatin min hadza Fakashafna angka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dulu dulu engkau itu lalai terhadap berita-berita ini semua dan lalai dari persiapan untuk menghadapi hari pembalasan. Maka kami singkatkan jarimu pada hari ini ghita'ak, yaitu selubung yang menutupi mata kamu yang selama ini apa? menyebabkan mereka tidak bisa melihat hakikat. Maka mata kamu pada hari ini menjadi sangat tajam. Nah, ketika itu mereka baru tahu ternyata apa? Di samping mereka itu ada setan yang selama ini menyesatkan mereka dan sebagainya itu. Setelah itu baru menyesal mengatakan ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain fa bi'sal qarin. Seandainya antara aku dan kamu adalah jarak seperti barat dan timur. Sesungguhnya engkau adalah sebalik e, sejelek-jelek teman pengiring. Nauzubillah. Makanya orang yang masuk rumah tidak baca bismillah, setan akan ikut masuk rumah yang dia makan tanpa membaca bismillah maka setan ikut makan penat-penat kita cari uang untuk dapat makanan ternyata setan yang makan dengan gratis naudzubillah kita tidur tanpa berdoa dan berzikir setan ikut tidur bersama kita naudzubillah kita dalangi istri kita <clears throat> tanpa baca bismillah maka setan pun ikut menikmati naudzubillah dan seterusnya dan seterusnya itu adalah kerugian yang besar kemudian kita tidak sholat malam sampai pagi ternyata nanti di hari kiamat baru kita tahu setan itu apa betul-betul telah mengencingi telinga kita sebagaimana datang dari hadis Ibnu Mas'ud sabda dari Rasulullah SAW Bahkan disebutkan dalam hadis itu wa bauluhu wallahi sakil. kencing setan itu berat sekali tapi orang tidak sadar sekarang ini di hari di hari kiamat baru tahu ternyata apa telinganya penuh dengan kotoran dari setan Alhamdulillah. tapi tahunya kapan nanti kalau selubung itu telah dibuka, penutup itu dibuka baru tahu. Di sampingnya ada makhluk yang amat buruk, lebih buruk dari kucing. Kucing masih mending. Ini setan, naudzubillah. Menyesal sekali. Maka kita harus apa? Seluruh berita yang datang dari Allah dan Rasulnya hendaknya kita percayai dan kita imani. Dan seterusnya dan seterusnya. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Kucing kedua yang begitu lambat.